بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Nunggah jawab salam singka Mekah Nunggah jawab salam salakina singka Bindi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama tarik Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awal wal akhir wal zahir wal batin a'udzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا Allahul azim. Nikah sekira tama nikah teh singketan nikmat karasa hadeut. atau cek santri lenger mah nikah teh ninihan beka Eta mah kira tadi kira kira tapi nyata. Naon wae istilahna ari nikah teh syariat Allah nu diturunkeun ka jelema. Mata jelema mah teu main ketslak. Nu sok main ketslak mah sato. Lalu di Sumedang asal hayang main keslak nyalukeun syahwat maka eta satu. Nanti jelema mah disalurkan disalurkeun bi sohihin maka akan nikah adusa. sah. Kasaha ari nikah syariat kan karena Nabi Adam alaihis. Jadi Nabi Adam ge dina cek yuda kan yang titi. dengan beda nari yuda kan titi bamas kawin emas intan berlian seperangkat alat yang saja sajabana. Hari Nabi Adam kasih tihawa Hawa mas kawin mata selawat 100 kali dengar ngarenghap. Nabi Adam kekuatan dengan ku 50 kali 0 50 kali diju disaran harita tapi ka menang Mas kawin diaju terima Abdi yang ti kalian kawin opat kg bersi diju menang asal Ibu kawin cewek cewek atau nikah gampang jadi susah airt pada Ahmat sukum ayaah limagen jadi calon pengantin lalaki, calon pengantin awewe, wali, saksi, ijab kobul jadi. Akhirnya ternyata susah pernikahan akhirnya mah. Kapan ini penting akhirnya nusok mempersulit pernikahan teh orang Sumedang. Nah, sebabnya ternyata dia gak jawab, mung diayu. Mata akhirnya mah jelema diengke-engke kawin teh, sebab pikiran tiun Tiun. Ke duit. Duit yang nyewa tukang riasna, Kau mau tukang rias tiga kilo jika mahal nyewa nanti. Ya. Bener. Duit ker nyewa kursi na. Duit ker ngompo panjujuna. <laughs> Duit ker itu ker il. Dan nah, aneh ayah nama hari nikah dingkengke gara-gara pikiran duit. Tapi lamun budak diajak ulin buka bobo. Nah balik jam 11 penting di Batak tong kaget lamun ayeuna loba awewe nu ngakuna parawan ternyata malam pertama eueuh nanaonan. Salakina nyanyi malam pertama. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Cicing, dan nyanyi sore halus sorana. Gua sok kentang, gitu, ya kalau tebeki, mata tebeki mana sore sorangnya. Cicing. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan getahnya, ku kena getahnya. Ini ini ini ngagulang lagu naon saya tak. Eta tema lagu lalaki nu meunangkeun parabola. Non parabola teh parawan jebol ti Mata pak Haji Aklani mah teu kitu ningal neng titi tos anu nyaketan cering cengkek di geroan. Yuda, titi, come here. Saal hadir nikah dinikahkan Tak Saya pernikahan teh perkara gede, ibu disebut gede, lain pada gede panggungna, lain pada kiai nasa tilu tilu, lain pada bala anak gede, lain pada nu hadir naloba. Ia perkara disebut perkara gede, sebab dia perkara ngahalalkan anu tadina haram. Tadi nasihat yuda karena yang tiki haram bergaul, ku akad nikah anu sah jadi halal, maka ia perkara dipandang ibadah di sisi Allah.

baju nah, oke okay. Ya, jelema aing mah duit duit oke para roksan orang Sumedangnya dinanya nake nu hajat mere duit ka acingan tong sok utak letuk teh atuh tersinggung aku memang ngomong teh mikir heula ibu tong sok mikira ulah ulah ngomong teh betuk betuk teh ngomong teh mikir heula ijah memang ngomong teh kumaha si anak dasar wana ngomong teh ulah sok tuturut duit kamu duit karena muni itu orang sudah ngomong digelakeun mikir panuri bukan salah ngomong teh jawab ibu ari ibu meuli kasur keur bersare Kersare jagoan orang Sumedang mah bisa beli kasur kersare, uing mah bisa, uing mah membeli kasur teh keur bentak. Monya beli kasur kersare, aing mah kumaha lumpang ka pasarna beli kasur biasa kerbentak kasurnya sok dipakai sar di kasur kersare ngalinur nah mah benar Pak Jujur Nabi Adam kasih dawatan nikah benar mana buktinya ayat yang dibacakan kukuring tadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka hei Adam gracicing mana jeung pamajikan mana al jannah tadi surga wa kula minha ragadan haitsu syituma mana dua anrek dah harek oge bebas pek kumaha hayang maneh nu teu meunang mangan hiji wala taqraba hadhihi syajarata mana tong coba-coba ngadeuketan kangkal il kamu coba-coba ngadeuketan naik metik tauna ngalabuahna fatakuna minal zalimin maka mana kaasup tilma zalim Nabi Adam ngeunah we Siti Hawa duaan karena ke uskun anta uskun mat cicing nage cicing teng pram ngaran nage sakina dina di surga itu lagi otak iblis mending dongengkeun kemudian kieu kenalan siapa namanya Adam kamu Hawa iblis penduduk baru ya ya senior jadi iblis teh Lawan wae senang di dia dah bebas saya mah carek dia nuntut menang lain. apa yang ada ngadeukeutan tangkal tak? Ya, eh, Eta mah tes di Allah, eta tangkal teh karena syajaratul khuldi, tangkal keabadian. Mun mana nggak ada harbuah, nah mana abadi di surga. Mun san nggak ada harbuah, nah isu oke mana diusir di surga. Jadi Nabi Adam no way, aing masjid Allah temenang menang, Teka boda Nabi Adam mana sejarah. Ngan si setan tetecing, Adam teka boda, hawa dirayu terus. Lila lila Siti Hawa panggilan karayu, mata turunan Siti Hawa mata kita awewe tanu kita Gampang dirayu nate. Ayah pemuda lulusan boga bobo, tapi pemajikannya saya saya teh belenggu teh bisa ngarayu eta teh Siti Hawa karayu nah Siti Hawa geus karayu ngarayu Nabi Adam mun didongengkeun mah kieu Kang Adam sini ada apa sayang Kang Adam masih cinta enggak sama Hawa ya cinta dong Hawa tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau dah udah ya lagi kareng hiji Lawan bener Kang Adam cinta kawas seperti apakah hawa di hadapan akang. muncara budak air merenggah lagu. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku kau selalu ada. Ha, ha, ha. orang eta eh, malah lagu dea lopa ibu ngalau nage once pak cucu dari segala apal gaul men sobat gitulah lamun bener kadang cinta kawa buktikan rasa cinta kawa kudu kunaon akan ngebuktikan naon hayang nyawa dibikin ku akan nyawa entong Omong pokoknya nama awam yang buah eta ulah menta eta Wan ku Allah temen akan menta saja. Ambung hawa hayang eta sok lamun depan ngalakin ku akan hawa rek bunuh diri rek mencit bareng ku gedog leungit payah-payah merenya Pokoknya nama kitu lah mau didongengkan memberi kuha prosesnya akhir nama Nabi Adam lah ya aneh ku iblis pungkel kante kagoda kali ku Siti Hawa terus kagoda ku iblis kagoda mata turunan Adam mata ilalaki turunan Adam kalau anaknya ku awewe so kalah ngaraku kami oge ku awewe mah tanya ke KPNI pangkatnya kolonel pemajikan apa brigjen itu awewek mah baik teh sareng jelema ceprot tilu ronde ngacungkot ceprot tilu ronde ngacungkot ku pamajikan nama tilu lima 15 menit jeung ngacai Leah, <laughs> nabi adam terekel teh sangkal tinggal dua hiji kuahna ge dibelah dua adam sabelah hawa sabelah dituang tapi karena patuangan Allah bendu fa lahuma syaitan anha fa huma mimma kanafi nabi adam jadi si hawa diusir alungkan di surga dipijen ke alam dunia makanya dipisahkan Adam di mana Hawa di mana Adam neangan Hawa Hawa neangan Adam makanya pabarengan biasa udah sedih puncar budak air nomor kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga sungguh berat aku rasa kehilangan dia Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nabi Adam geus muliling ka ditu teu kapangi, kuliling ka tidak pernah. Siti Hawa neangan, patayangan neangan teu kapangi wae. rumpuyu, we Nabi Adam tersujud sujud bari ngadoa bari tobat. Pan apa tobatna Nabi Adam buha doana. Robbana, zalamna angfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal khaw apal kabeh orang Sumedang mah nyala lantri atuh ya bae iya, mah sok dilakukeun ku aki-aki gini kali janari Robana ya Robana ditajuk kolamna ang pusana wa ilam tetama Sabar Nabi Nabi Adam sujud bari tobat ka doa eta 200 tahun lamina so hadirin Nabi Adam menyen dosa sekali 200 tahun tak tobatna beda jeung urang. Nyen dosa unggal poe puluhan kali tobatna barang penta we beuki. Cek pangeran EGP emang gue pikirin. Saat tos Nabi Adam ditapi tobat ku Allah, ditepangkeun di sareng Siti Hawa berjalan begini jual anak jelema teh. Ketika ya. marolotot urang Sumedang ka uing ayeuna. Alhamdulillah jadi kurang teh Adam yang sahawa, kurang teh dulur hadirin, pan akang jeung ini api teh ini ini teh. Jadi sudah tidak ada lagi alasan kita untuk saling membedakan sesuatu. Sarua, beda sutak setik mah biasa. Benar tak? Benar tak? Model abdi tadi nggak maklum. Abdi mah biasa pakai jam Bandung ngaji itu jam 8 terus datang. Ternyata oh di Sumedang mah pakai jam Sumedang, jam 10 kaki dimitian. Ah tapi kuring nggak maklum teu apa kaken bae Tapi memang kurang di di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung benar tak? Di mana kuring nincakeun di berarti langit kudu dijunjung dihargaan. Benar teu Sekian beda seetik pada guru. Gunung ini ngerok aktif. Nah, beda seetik mata guru burger. Dan, dan, dan resep ngaji puting alus daripada nonton golek. Eh, enu ngajina awal-awal ya, alus, Pada mata kita kayak gunung isu rek gawe. Enu resep begadang ketika subuh daripada nonton bola ngaji pe ketika subuh. Gitu, kumatinya we, lu penting mak lu tidak jual, gua tidak beli. Barang-barang we, benar tak? Uing bagian nasab na ngaji awal-awal kan ngaji na. Enggak kiai nasab penting, baik penting. Masing-masing lah, bener ga? Uing nasab pikir na tarik, tak udah diganggu, kudu laun. Uing digarut, dikir uing apa tarik, digarut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nunggu ngabu nanti mamang uing. paman, maklum versi paman uing mah. Eh, versi versinya. Mau gebuk, eh, jujur. Eta siang mana dikir budak hidup gitu terus yang coplok sih nah. Kuring jelema resep diajak di rumah. Abi mamang kerna doa ka Allah yang coplok sih keur zikir. Dikit itu dijawab nate ku abdi teh panjinana. Abi mah kerna doa ka Allah yang coplok sila keur zikir hayang kil. La ilaha illallah. Eta mamang kuing lain eta kadang ngamuk ngatebuk tarik tuh. Kali mana siap cenah murtad siap cenah kafir pengen ilaha il jang tapi kalimat kalimakan murkan anu, anu sampurna tapi ka illallah mereka merupakan kafir nah iya syariat tuh pakai torekat ya sehingga iya tapi naik kalimat nu nabi lirma la ilaha illallah nabi lirma kalimat nafi isbat la isbat sama geus aya di jero memang ibu la ilaha ge geus mur geus hirup di jero masih kertisik di pasar teh haji akhlak di dagang samara kudu hirup di jero mah geus hirup di jero mah ibarat hak teh pulsa Kenaon paus alus HP kita buka pulsa mah. HP we alus-alus tongkrongan di hari-hari. kopi apa bolas-bolas, sorban apa panjang-panjang. sholat apa alus-alus dirina Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Hari HP malawan di pasar. Bor-bor salat di Sumatera di pun kapal kenara kawel anger bagian. Awas saya dengar serius ingat dia. Jelma ngakul-ngakul HP, cek buka Nokia, mending Nokia tahu, halus. Cek boga Nokia teh, eh, cek boga Motorola teh, mending Motorola tah coba IP, coba leutik, coba herang tah. Cek boga blek Motorola, hari cek boga sapu tangan eh. Cek boga halus halus, iya boga HP, iya boga HP halus halus, cek main kecinginnya bisa kali HP teh, rek nelpon, cek iya teu boga pulsa, cek iya teu boga pulsa, cek iya teu boga pulsa, keur HP di hade-hade ge teu boga pulsa mah. Benar tak? Sempurna. Punten. Jadi supaya paham. Jadi mau ada perbedaan, saya kudu digede-gedekan. Di si mana samahi ilmu na. Cek aja ilmu. Udah sok saguru, sok neangan. Mereka kuper otaknya. Gaul. Baning-baning. kuyung hiji iya, potnya tuh riwuh. Sobat gaul, seletik. Buru kuringnya balaka. paling banding kuringnya biasa weh. Ayah jangan teh anu asuka masjid ke panuri hari sakit mati hula sholat teh beli hula lah iya, semua hula ke masjid di pasar teh Sebab di jumat sakajengan pala ustaz sorangan di hari penuh goreng lah baheula teh di hari penuh goreng kan Yun, ngaji hula, ngaji, ayo memang maghrib teh kan, ngomong azan. Terus azan teh, kabeh santri sholat qobliyah, ajengan can datang. Sebab ajengan boga pikiran can aing datang mah can wakakoma. Kayak turun ajengan geus adan bisa kene ngising. Tenang we, tak kaya lima masalah kakoma. Lengle asengan teh. Jam genep lebih lima menit candak tam nih geus kirikeun gerong teh hadi leuwih. Dibuka we janela ada izin, da belah binya iwa cenah teh. Allahumma sholli ala maksud teh gansang lah ka dieu geus kirikeun Eh jam genep leuwih 12 menit neme sumping perasa aja teh datang mereka masjid teh eta eh, sampean mau okelan cokor santri sampean adegan okelan cokor santri boleh jalan, punten, punten. Bari jalan. boleh jalan. Datang mereka harap. Jun, koma. Subhanallah ngal ketai haka simburin. Santri kabeh ngalabati, nari ajengan ke ngalabati. Nah iya mata ilmu bisa ngahalangan ketika pangeran teh. Pan santri masuk kau beli adalah ngalabati, nari ajengan langsung minta komat. Miriti tiba teh suudon kuring ke doa kakak kabogoh anaknya. Lalu ini kan masantren anak aja nanti bobohan nah aja. main beak bekal kan main heula itu atuh pakai teori. cacing kuring neng, ali mama yang telat-telat teuing ka masjid. Nah, eta sholat salat qobliyah heula di bumi, sana saha mama biasa kebiasaan lele. Bahkan kita sholat sok kajaman sholat sok ehe heula, cek anakna eta Coba bayangkan santri mengalabati kabeh salat qobliyah, aja nggak lele, datang-datang di takomat langsung. Apalagi sholat berdua sama kewajiban seperti itu. Batik nama pan sunat. Nah, jangan terpakai sunat. Nah, iya leng leng mata. Kau jadi tawaran kiai mah. Ulang aku bibir bungkul afdalu. Afdalu. Awas. Gaul, men, gaul. Men tepura. Gaul. Subhanallah. Nah gitu. Jadi ibu bapak kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, nah sababna Nabi Adam jeung Siti Hawa beut diusir di surga. Nah ieu iya, intina tina ngomong teh. Sabab Nabi Adam hatena poho ka Gusti. Sadetik hatena poho dilidik ku iblis ka hatena maka Adam udah cicing di surga diusir ke Allah eta eh, teh Adam jeung Hawa komoneng titi atuh hmm. jeung Yuda ieu ya masuk surga ah, ada nyaho ieu ya menangan ieu ya teh meunang nginyeum lain haja aklani ieu teh nyaho Iya dari haja kelak nilai itu menang nginyeum isuk di sokot tun bogana nah. menang nyewa bener itu pelaminan menang nyewa kabeh Iya, panggung menang nyewa sound system menang nyewa masak jam 8 kan datang bangunan nyewa jadi dia mana yang jadi surgaan Nabi Adam bagus di surga nyaan jadi Siti Hawa ngalanggar aturan Allah mah diusir kok Allah di surga koma titi atuh hmm. ngan ku akang di rajaan Nah ke titi jeung ka bakal bisa jadi ke surga lamun ia rumah nak pakai aturan Allah yang Rasulullah. insya Allah Ya surgaan bakal jadi surga nyaan amin ya Allah ya Rabbal alamin tuh Ya. Kumaca.

Makanya akhirnya dionang ku pagi Aklani bunga. Ku panggil jeng genggeng, ku degeng unggul. Jeng Haji Eti ditanya pun, mana Eti? Degeng. Jeng Haji Ida, mana Ida? Degeng. Jeng PPR, er, mana PPR? Er? Jeng Haji Hasan, Bukit Bodong. Begitu Haji Hasan, wah cengkeh hebat. Ya sobat KB Alhamdulillah dulur, baraya Alhamdulillahnya teh batak ngonang jujur, ngonang pakai dedek, ngonang pakai muhidin. Lain kuna naon ya teh, hayang di dada doa, neh lempak doa na. Dah salah si syarat doa dijabah, teh neh loba. Jangan di doa dua hal teh ada yang makom ijabah. Bisa jadi poe ieu teh jujur ke dijabah doa na. Itu kan makom ijabahna. Haji Lili ayeuna ke dijabah, urang nurut doa ke Haji Lili kabe, meh kabe ka ijabah. Amin. Amin. Itu ya teh babarengan sakit tuh ai berjamaah teh. Karena jamaah jadi rahmat. Ya benar, iya maksudnya. Jadi haji akhlak kita kan dulu doa. Neng titi sing soleha, cek yuda sing soleh. Ayo lalaki nu soleh nu kumaha cek nabi iya, cek yuda, ayah yuda na ya. Kalau kakak kamar di luar runtuh siaran yang nah. Banyak di kuing, gokorowokan, ipangan, dan oyak-oyakan. ari laki soleh teh hiji cek rasul atau eh, rasulullah istri lalaki nu soleh teh lalaki anu daek mere dahar kata anak. kudu kewajiban loba oh, anu salah kita rekawi cicing dan memiliki imam mitoha ngalamun we teh teh temenan teh lalaki nu bener mah antat imaha iza to anta mere dahar ka pamajikan maka kada cak yuda ayo sebab punya tanggung jawab kudu adil daharna yuda daharna nah. hiji daharna nah. Kemana yuda dahar munafik tidak harus tengena. Yuda dahar paisau, kiti paisau. Kecuali mu kiti sebagian. Umah yang mah yuda dahar bekelak ekstrakan di babaturan teh inget katiti. ingat katiti lain mungkus nama deh. ingat deh nama deh tengena. Sok ayah salah kino kita asok. Kalau ketrakan aja baturan pemajikan di imam ada wah dengan ganyel betul Tapi barang datang, eh aa tuang a, ngus sama biar biar sorana di mana gua ada kan emang pepe tidak khianat masalah kino kita ke Kudu beda itu mah. Di ahal keluar bisa lapar, ah dina dahar di luarnya mungkin lapar, sore makan duluan, nanti kita sore makan bareng ya. Itu yaudah ya itu teman, Itu paling enak menjadi bujangan, kemana-mana ada yang melarang, barang akan di mana wae menang, menang sok ayo itu betul bisa. Mata kaji nih abdi oke okay, ayeuna dahar, sama poho teh bebeja ke pamajikan. Manya uing dahar jeung uyah pamajikan, bau uing dahar jeung daging pamajikan jeung uyah. Kuma carana ngameh sarua. Kuma gua mak. Gua sok pamatahan ojek ka meuni. Haja kan mah ngerti. Lain katakan merenaan, tapi ku dulu halal merenah harta. Kade barang syubhat kumaha haram maulah. Kudu nu halal ke anak pemajikan kadenya Alhamdulillah ya nama perkara-perkara haram sedang urangan minimal togel di gitu, seluruh Pan kami kerjaan togel orang semua ngaji osok masang togel ayahnya Sok ayah nu kaki katingali nu tarang nu biasa masang togel mah tinggal ingat masih kenal aku beda tarang beda. Tarang musok masang togel mah pandeko kan buka togel mah sok sebenarnya nomor keluar dua tilu edan. ayo nah, dulu dua. Isukna lagi sebenarnya nomor keluar opat lima gelot. Ya, oh, Sabarnya tiga sekali bukan tarang kali tilu dua kok tarangna. mutoyib halus ngomong kayak di sini kiki hamil doakan eh ini karena atau tadinya amanat kata piuda ping ping cak cak ping ping toke papa hulu mama toran gerak pecak kuting kayak di sikap bulu kotoran Kada pasti ngabring oke atuh bawa anak Ica piuda terdatang mun kapaehan mah. Namun tadi isuk-isuk datang rombongan ka Yuda terdatang, isi pasti kapaehan. Nasibkan kita tuh, tangkal jengjing, tangkal aja, tangkal jengkol di antana. Kajen jengjing, terbawa asal ngareng kau nak salah nak penting. Tangke nah, ke mun hamil kade ti. Isi keur hamil engke di mana dahar nak lu alus. Mulai mau hamil di mana jengkol. Isuk jengkol, kurang jengkol, sore jengkol. Kita kekuatan orang ke tujuh bulan bisa keluar mapok meureun. Begitu keluar bau awak tadi tanya kun ngalayak mana maneh bau awak because I'm in a jengkol. Jadi nomor dua, lelaki soleh mas nasib Yuda adalah laki-laki yang siap memberi pakaian kepada istrinya. Awas, pakaian harfiah luas, terutama pakaian yang berbau muslim, yang harus identik dengan pakaian muslimah. Begini, gini musarwa, Yuda gagah, titi gagah. Yuda saja, titi sederhana. Coba dengan gagah sorangan. Yuda gagah, pakai bris, mas kuning. Gue bris jalan tah. Bahkan yakini as Afrika. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Sepatu pantopo hakna jambung, maka aku mahalum, bangna bisa ada sakarak, sakarak, sakarak, sakarak, sakarak, sakarak. Eh kata titik jika mah emeh na rame. Kulin cek kota, incet yang bambu na pembat, terus kudu lagi nanya waktu Atau awewe na gulis, wong gaya buk di bonding. Oh, ini mungkin di bonding, di bleaching, di highlight, di beruman, di konengan, sekalian usia jarean. Terus mantegaan, belum, belum bulu karena. Belum nggak mau di beruman tegelis, gelis, ya mau beruman soromot. Sekor jenderal romehun, perpecahan antar suku. Panon berum jaga uratan, untuk ngohor, tongar, jaga terik sikat, terik ular bibir jontor, celi rebing, ay buk di beneran persis belakang dulu pakai baju menikah kan sepatu dari kulit rusa itu aku yang minta asitam kulit buaya itu juga aku yang minta selendang dari benang sutra semua itu ku yang minta jaga eh kata eh, eh, eh, saya kepiudana jika mau ngomong dari macu kulit ke kota sini neng yang panyawahnya tuh salah itu panyawah nyawa kering mana ku ibu tukang lihat tadi panasnya disarwakan baju kan. mah kewajiban mereka pakaian anu sesuai dengan aturan Allah kada kan bisa bapak-bapak di dia bojo tengah ngaji bang cicing wae sapa majikan mereka pakaian salakina da salakina pamimpinan ulah gagah udah galak ka pamajikan orang, Wih, kalau majikan galak dengan nah, satu rambut kelihatan harap jadi kok gitu sok salon bebeknya, ya boleh ke salon boleh mau apa Beli dipotong dikitnya biar rapi boleh mau apa lagi mau hair spot boleh mau apa lagi mau mandi susu boleh cari salon muslimah Balik di salon, tutup dari orangnya. Persembahkan rambutku yang bagus dari salon itu untuk suami. Ulagi yang salonnya urang. Eh kalau di salon bukna ditanya butuhkan ojek, butuhkan supir angkot. Kita tak goblok bagian mereka sederhana yang lain lain. Hari di imam di rompok ke Haji Akani di Jujur oke, kalau di Haji Imam mah di imam basah apa pakai tiung. Kena-kena pemajikan kacungan di kamar oke, tapi baju cara rompok malam Jumat kali tiungan tuh. Baju ke soleha, lain soleha sama ronek meureun sirah. Di kamar mah boro-boro baju ngan jeroan anak kayak coplok. terima mah ya kelainan di Haji Hasan ti leutik abdi mah karena kana jeroan awewe hiji segitiga awewe Lina lima, tapi yang mengenal lima karena pokoyan ke segitiga orang tanah jadi tanah lima kalinya kerja yang dia ini nyawongnya jalan. So gelah tapi eh, pasti. Pamajikan mulai sare sok ditanya gua lima, maka kena segitiga tuh. Mau masih kena make kita dicotok ke tuh lima gelah. tapi mana orang halangan sih. Lalaki nu soleh, nu katilu, cek cek yuda, adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti fisik istrinya. Wala tadribil wajah. Temenang salakin dengan banget pamajikan. Lakna lana dia. Al asmu fitnah diri tahrim. Haram. Salakin dengan banget pamajikan anak. Kade. Di sini semua dah kayak kene lalaki sok kuat hawak kuplak kaplok tubak kabok surat cilik kumlang gampang. Sok kayak kene begitu eh, aja. Nah, keren temenang. lo pamajikan najis. Aing mah kukolat dari cabang keraikan. Aing mah sesalakin pede aja lagi. Aing ngerti siapa yang suka kawin deh. Derer, pirok. Irak sekurang dia mah kapisah force ray. Lupa boleh lepas sorangan tengenah oke. Dan balik ke kita mengajak rujuk ke utama cikan anak daripada deken maka dia ngalagu. Saat dia ges tepi ka dia carita cinta nu jika kidul jika kalem pasti ayah kakaitan antara orang duaan lain nyai lain akang orang geus lain lainna lahi lewe sana kita teh aduh mi cenah hampura we kamari akang teh nyabok paneh teh kalapasan jurig bener sia ya, jurigna daripada pisah mah mending hiji demi anak daripada naikin daikeun makanya dituluykeun ngalaguna ulah Ah, Sekuing kalau udah salah kira KDL. Kan KDL kasihan deh lo. Terus singkat lah yang nama KDL kasihan deh lo. TOP BGT PSN top banget pisan. KTBJ hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Elvi Sukaesi penyanyi dangdut tuh berkanya oh ayo bener kupernya orang Sunda. Tapi suka punya penyanyi anu katanya. ya, Bu, ayo nunggu nunggu nunggu sama kengi, udah balik beli ocon, mana masuk ayo bapak-bapak jadi ibu na ocon, set, laun kan plok, ganti kukumis maka set kamu kumisan mah genah pasti peresen kok kuno kumisan kumisan ubaplang bu haji aklani ngajengkang lu <laughs> kau apa kunaon kunaon kunaon tungundang ningali jam teh pada jam kuring aku kusil ningali jam teh tenaskeun bu mau capek mulai rumah di Hana besok sampai mana di luhur mata aku nanya nyokan sampai pindah ibu kaluhur so kaluhur tara udah pikirannya kan udah balik gue kalau gue kali udah balik ibu naik kapamu pindah toko ini karena kadangnya <laughs> ke dulu gue menjadi gerong gue dihanap Memang diteruskan sing beri rek mentato ares tuh udah orang sebenarnya masalah leh doakan jujur sing sehat sing cager jelema mana izin butuh loba ya bayar mengurus pesantren di Garut pajasan pengumuman dia jadi pesantren kuring geus jadi di Garut santri mesti 270 ayeuna karek tahun baru masuk aya gosip jujur ini mah dengan mahal kamu ke juta-juta mah tara datang nah, gosip kita di mana-mana jawab dong kita jawab dong eta teh bener bener Mata ku sabab amplop amplopnya juta-juta jadi santri yang pesantren teu pakai proposal teu jualan kalender teu proposal oleh santri kusorangan weh. jadi pesantren kelima mau diduruk teh oh, mah protes mereka pasalnya dulu ke kuing teh. Masyarakat sekitar paling ah, gitu. Pak Kiai seperti dulu kumaha aing teh gitu. Sabab anu ngecornya dibayar. Alhamdulillah kasus ini mah gimana kadul. Eta ya, teh lada, ladang dakwah. Malah puting tapalkeun gitu. Saya 1,6 miliar pasan pesantren beres. Ya, alhamdulillah. Terus ini kan kupa Gubernur kupa dani lain hayang uing eta ya, ge Padani teh beri neuleuh ke unta. Ngekeneh keur ngaji di Darul Tauba. Di Saritem meneh pesantren. Hebat itu bisa ke pesantren, lalu sampai kan, pesantren resmi ke gratis sebenarnya duka belakangnya nyenanga sehingga ke kampung tapi nah keluar ada sepuluh datang ke kampung gitu tapi kemarin teh gelei kuring pada jelma kieu pi aku deui nya bukan mulai datang ya, dan kuring teh nyaan alhamdulillah sabab anak anjeunna sumping ningali cai keur resmian teh saeutik dan manggeueuh saya teh Baju saya ngecat kecil, ya kecil, saya sakit gitu lah. Kuma tuh, ah, tuh kumah, saya mah. Ayah saya jauh, ayah saya bisa sumber air. Ayah saya tapi tujuh kilo tuh di gunung, kenapa telaga beras kumatuk duka eh kumatuk butuh bantuan ke abdi bapak cara nyuhun ke mun dibere boro-boro diasongkeun di di di alungkeun di copot oh gitu segeruan bupati bupati Garut bupati itu ngarakan sana jadi saya 7 kilo tuh berapa cokot saya ingat di gubernur Sawarek, di bupati Sawarek. Tentunya gubernur lebih gede batan bupati. sekitar gitu, alhamdulillah saya pil 100 jutaan narik cai di luhur gunung tepi enak eh, apa santri. Terus saya tengah Alhamdulillah santri di Jambi, di Lampung, di datang. Nu acan tapi Sumedang tinggi maksudnya di kota hari Semarang di Cimalaka bagus ayah kamu di mana terus ayah alhamdulillah gitu agus bini mah di atas ya kan itu kami pesantren al jauh hari sebab pun aki jenengan ada jauh har maknun dan tunken diabadikan ya, kusim kuring nafas sangkri kamu sarana ngalomok mana di antos jadi itu tiap sasi ayah sasihan simpulin tiap sasi ayah krim mana rim sultan aulia syekh abdul qadir al jailani pada sahabat tiap ya, Jumat kahiji malam Sabtu simpuling muhabir terus ayat 2000 muhabir di mana-mana di antos terus kudu bawa sangu terus di paraban di itu ayah gitu terus kudu sih pengen kengkleng hiji-hiji na pesantren utara pakai kengkleng pesantren muing rajin karena kamari ayah berjamaah terus pakai cuma orang orang kengkleng ya daripada saya muling kengkleng aing kengkleng nang nguriling mah pokoknya teh kengkleng ke nguriling kayak tadi hati akhlak nih isukan isuk-isuk di wali kota Bandung tadi Cicadas gelang nabi e, nyeng seret putingan di Sukabumi pageto isuk-isuki Polmil Tabes jam 10 di DPD Golkar jam 1 di Subang putingan di Jalan Cagak kita teh kenseng ya kenseng kan sekudunya di kensleng di mah, Alhamdulillah barokah ya para ikhwan terus di wartosan kusimwing karek beak tilu kintal beas nate terus sekali masak ya Alhamdulillah di antos kaditunya jadi ulah mengenal ulah tika jauhan kajil lewat tika degetan meh awas orang ini nggak apa baju jun baju tiga jauhan kuring baju jun teh tiga jauhan lagi tiga jangkung padahal padahal mentong aduh teh sopan pakai mana tuh pakai adab kayak gitu wah pendek pendek kita tuh kayak mah kirang jangkung gitu Padahal itu yang kepenek awak nanti asal tanahnya panjang. Nah, oleh tanah kenapa? doakeunnya mudah-mudahan pesantren sing kuring sing manfaat amin santrina sing beki betah beki seueur amin insyaallah kamari jalanna geus rada butut dihanap teh ngaji kamari hari jadi Garut Bupati saya salam di Wali Kota Bandung sampai Pak Wali Kota Bekasi saya amun ke pesantren menjalan awon sampai serian. oh nyapa Pak Jujun iya, saya beri isi atuh beri di aspal mama Pak Jujun kemarin ke telepon ayo Pak Jujun 200 juta cenah beri di aspal kasih ayeuna mangga alhamdulillah bagian noelan eh, saya saeutik kan selain rumah, gitu gitu nya bunya doakeun simkuring cum simkuring sorakna dibagi-bagi ka ditu ka dieu Alhamdulillah Pak Jujun sana sana mengajar di Garut saja Pak Jujun simpuling, masa minggu sekali matuh tujuhan tujuh kiai dua jawara sebab kuring mah ngalatih patingan di satri kudu jago gelut temenang satri kuring elek gelut temenang oh we balik ke Sumedang ke pidato tukang mabok ngaledek ngajadah wae itu bisa sikat sudah dua jam ngajar kudu gitu alhamdulillah jadi digaji tiap bulan alhamdulillah nana digaji tiap bulan gaji simpuling di kampus di negara eujeung ngagaji kiai salapan gede keneh ngagaji kiai daripada gaji uing gaji uing ah mulai bejakeun alhamdulillah sakitu ge nama-nama lumayan gitu Gas, iya mah tahu ini mah. Cuma kurang kita lah tuh pagi jam kuring kita ngadongeng. Seetik tahu ini mah. Sasen bu, luka obat cek Yuda. Lelaki nusoleh dan Rasul adalah suami yang tidak akan pernah menyakiti perasaan istrinya. tuh kopi, temenang moyok, temenang aja jelek, aja hinakin, temenang merendahkan suami. Eh, temenang merendahkan istri. Sok ayah salting ngalenek ngecek apa majikan ayah. Ikut bobo-bohan dia ada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali kipi pacar saya. Pabilog na ako, black na gunung asaran yung emo teka ng titi. Hulugos jika bulu titi. Yang pabilog pa jika bujur titi. Sagala pisan jika titi, wet na unong titi. Kanya pangan kayo, ang pangan kayo, pagaya gaya lumpang ko, kaya belum Tahu ah, lebis, nyebut lebis, nyebut lebis. Gelinggot, uah, uah, yang buka kayo ni uah. Suka kamar, muli, hmm, itu, hitut, itu, itu, Lagi na itu, ah, itu, itu. entut. Malam pertama Mas Ono kene setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir Mengalirnya lebih cepat Dari ujung kaki ke ujung kepala Aku sedang ingin bercinta Karena mungkin ada titik di sini Yuda ingin Ya yeah. Dikereya bareng titik Mimiti baru eh. Kosongkan saya kuno di angin uh, uh, uh, uh. 呃，行车，比行车。 Ayo pasti paling sa positif hamil Ayo hamil anak bebi tiba di dalam nenek kene hati gini ada ah, sekutnya ulah sakit tinggi gitu, ya jangan sampai bekerja biar AA saja yang ngekal semuanya sok mau nggak mau apa ujak, kan. hayang buah buah non. apel berem apel hijau apel bulu hiris kesemak maksudnya mah malu mengira kau ah, lima lima apel alibu alih ujak, hayang naon atau dia tempe zai ucing pangan kucing-ising nanya ah kata majikan dibungkus pakai daun pek dipais ah asak udah pek kayak orang lah oh asak ya tuh ti, rawasan ah, ah. ah, gue aku aa nanya kata majikan diasah gue tahu tahu kan ada hasil udah coba paham ya tuh hayang ah coba sakit tuh tak mau ambil minum Ayo semoga pemajikan, semoga anak hiji masih kena dede. Hmm, anak hiji mah neng, punten neng titi, karasa ku akam anak hiji mah didakuan, malahan mau kapul peting deh. Betul hiji peting geus tua toya ka pamajikan anak mah, atuh mah kurang ngeunaan dina pake ka kapul peting leuwih. Atuh apa dasar mah apa tuh coba yeuh kuring sakorok. Udah teh lagi rek korok ditangtu, diakeup dituna ditunyangeun, bener we jeung adina. Korok ditunyangeun eh der teh keur ngeunaan seurik dituliskan budak sulit dituliskan mengenak nah tapi ting nak jempol nanti dilokkeun karena bahan orok melak, kita sok orok dianggap empeng alhamdulillah amat dia adina dan versi adina paeh orokna aya nah, di parisa teh ternyata sunan bodo esi boga anak tua masih kena sayang boga anak opat boga insuk mimiti manehna kamana kau nangan mimiti pa jauh-jauh dia salah pagi gaya salah kina gitu dia harus pemasikannya 200 meter di tukang gogorowokan ah ah ah aku ah Sesal kina tuturkan boyot beda belum kamu ah elis eh, modal sekalian air kami beli wala tuh kopi temenang jadi para tawa syiru asyiruhunna bil ma'ruf pojok pemajikan tak kudu hadir. lainnya sampai di tempat tidur pergaulan sehari-hari pun harus baik tata caranya harus dilakukan dengan baik selamanya nu lima lalaki soleh dawuh rasul nyata lalaki yang teu pernah keluar di iman namun terakhir masalah mata wala tahjud illa fil mabit teu kisah angin lima sorangan gara saya ayo kalian kabur ke iman tatangga ulah eta nanti bahaya riskan islam api. Rasulullah hebat atuh memagari aib rumah tangga mana Kerupas saya, pak kalua ya pagi ke tukang beca asa kaset tukang beca lebih kasih di batang salaki kurang ya kerupas saya aja salaki mata pun kergur kerap Pak kalua kalua kok mau bebeja kaya babat sare di bang babaturan baturan pastinya nya terus yang mau deh ya sama yuda anak ya nah yuda sare di pada titi dia sama ker emosi nah teh jalan emosi nu keluar air rumah tangga tidak beja tuh, ya tak kerupas saya di titi tapi kasih lagi titi tak goreng makhluk ternyata titi nah, kiu kiu kiu kiu air rumah tangga tidak beja kabar teman Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ai pamajikan teh pakaian yang salah kina salaki kita pakaian yang anak. Ayo fungsi pakaian teh nutup orang orang rumah tangga sebenarnya yang lain batu. Itu eta luka dua manfaat. kalau pun sare ini itu eh masalah teh ka kamar tukang. Hiji manfaat teh eta aing teu kapangi. luka dua di mana gar teh hujan. Lima batu mah bumi yang payung, lima orang mah tinggal orang deui kamar Ketekrok. Saha? Aa. Heron kaya? Liris. Ramailah. Pemajikan anak rada jaim jaga image itu wakana ya gajah untuk panto da pohon di tulaka. Istilah kina nyeret pas nyeret da panto aya we laguna. Kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup buka rusak engsel na karek engsel ku ditutup ku anjen dibuka tutup buka leungit pantona geus pantona tuluy keuneu kun sono ngaranna er sono pan hiji mungkin pas saya sok sono dua mungkin jauh Kamu kah sorangan temu mau balik balik datang datang perlu kan kamari pamajikan teh ah teh ah, burat cuma cuma mun nambahan kiloan ya tuang wae wah ini kalaparan di mina ge ya. ini bisa liburat kieu dirangkat teh tolongna ternyata rang salah tadi copokkeun bukan kerusuh di pokoknya yang sakit luka tilu mun geus orokan luka opat lamun geus gering geus gering sok sodo teh luka kalimat. lamun geus mulai kasur baheula mah kasur sok dipoe teh suku metap salatina teh Kalau metap apa? Aing harus satu mungkin gitu. Jadi bisi ibu-ibu geus rada hamar taruh rumah tangga sekali-kali terapi teh poe kasur. <laughs> Subhanallah. Pampang apa ya? Ya penting deh udah ya. Lelaki soleh adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak sholat tahajud tengah malam kepada istrinya. Ulah ieu iya, rumah tangga yang barokah kerek we salah kira. Pemecikan. Mate malah. Udah bengkeut mah sholat mangkat. Ambil tunduk sarua apa pakai tunduk. Ampar ke kuyu dah saja dah dihari. Titi itu kak pet mama dia udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jawabku titik dulu ikan Bu Yuda. Walau وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Allahu Akbar tuturkan ku titik Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah Rabbana kelaluhan beres sholat salam Yuda Assalamualaikum warahmatullah buktikan omongan Kang Judul penting enak Yuda begitu Yuda ngareret katukan, Yuda akan melihat bidadari di belakangmu siapa pemajikan hidup kiti ngarana Nama bidadari sebab kiti yang cantik kiti yang cantiknya inner beauty keluar dari dalam kecantikannya karena istri kita adalah istri yang solihah yang mau diajak beribadah di saat orang lain terlap tidur melupakan Allah subhanahu wa ta'ala Zaginu buyutakum bis salat. Hiasi rumah tangga hidup duaan tu negatif salat. Zaginu buyutakum bi Al Quran. Hiasi rumah tangga hidup Terus nanti asap mendengungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah barokah rumah tangga kita. Amin. Doakan sing kitu nya bunya. Bu ya. Ya bu ya. Hmm, hmm. Cukup mun titi soleh ya cukup. Kayak rumah tangga pabulan pak, masa sababna. Mun teu pamajikan anak ya Mun kita pemajikan anak, dan matawa kudu dua dua anak. Ayah salah kita benar pemajikan anak, teu bener tak Ayah pemajikan anak salah salakina teu bener tak Rek kiai, rek santri, eh, rek tukang masuk, rek tukang awan muning, sama. Nabi Ibrahim ditangkap ganti pemajikan ke Nabi Ismail. Ganti cerita pemajikan. Mereka gitu. Sebab Nabi Ismail soleh pemajikan. anak seperti dialus orang Nabi Muhammad. Contoh. Jadi kudu dua nana. Soleh kumpul yuda bisa. Titi kayak kudu soleha. maka doa ke sisa imang doa anak. Neng titi sing soleha Amin. Di ya, solihah non sini lah kodin jangkung kan tanggung. ah kan Gelis kan karuhan. Ah, lain gitu ternyata soleha soleha mangan hiji ciri nage. Fasolihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi lima hafizallah. Eh, dimana ditinggalkan ku salakina makanya dirinci ku rasul inna ilaiha sarhatka awe solihat yang titik ku wadah ibu wadah pakai yang salaki mereka kota pakai roda, oh, berat ganti kelembu. Pakai sidau, sidau ganti kunjur katel. Pakai lipstick, oh lipstick ganti ku betadin. Pakai minyak sengit. Tapi mereka kota unggul, supir angkot buat ngelayan. Tukang ojek buat ngacai. Ya tak parfum masih mahal, mau nang ngarak kajian awe yang makena. Coba awet buka parfum halus pakai handphone salaki. Salaki nak kesana kita buat ngorenya. Tahu apa ini? bisa dapat, Eh, jadi mama, mama ini segini kali mama ini merangsang. Aduh, ah, eh, aku masih mahal. Orang surga yang awal lakena. Awe mah coro-boro paulaan salaki atau naik titi surga awe mah diharapkan salaki kita. Ibu kan dia minta izin ke salaki. Jawab, minta izin tuh. Balik ke dia minta izin. Sebab mereka ngaji, minta izin salaki. Bisa tadi ke semakin ibu. Maka mana ya lagi pada kamaosa, sangat osa, pada jujur, pada dia pakai ilmu hidin. Oh, tapi mah lain bermenang nya bapak teh hampura dari saya tanya, saya bukannya dari awak sih kemacetan gelah. Eh, ini trek mengajinya, sopok ke baju, ganti ke baju di imam, pencetan di kesalahan. Ya kan lebih benang berharga. Mau lagi mah, minta kesalahan buat ke Allah. Allah bendu ka mana? Jadi kurang pahala kurang palu Eh, teh kata-kata ngaji kata awak mah kobar arisan sih. Kadeh datang salah salatima kaulaan kali kewajikan boro-boro kaulaan naon-naon netep netep lain ngolot netep ini tuh kita di tetep salah kita, bari nikmat nikmat bari cinta ka salaki salah salaki ngesang tetep dihukukan deul ka cinta kanya bangun yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Bapak Bapak bapak bapak tinggal lah. Di kapar gue orang ketimpar perbut bapak teh. Ayo nama bapak teh jadi bongkok. Buntu kita bong. tinggal hiji kita di dicium, di soplok. Campur abis teh bapak. Pertama itu ke bapak tadi pengurus abdi di anak pamajikan. Mudah-mudahan we pengurus anak pamajikan teh sing dicatat jihad ku Allah. Tah panitia model itu pahalana nak jeung nempok Ka'bah. Ibu gue sama kan aja. Harus nah, ada otak. Tukar duit. Tenang, ibu lu kakwa di imah. Sekali lempok masalah tipe ukuran denger kacinta kajaan. Ah. Maka salah jadi lempok kakwa. Kau mau salah tidak hidup jika kakwa. Maka bapak-bapak lu hidup tenang. Mau isuk aja lempok sendiri we. Kenapa kakwa yuk. Cium salah ibu hmm. Eh. Cium salah kita itu nyamun sekali nyium pasalaki pinu kukadada pahala nak sawaji nyium hajar rasuan. ya nyium hajar aswad naon 70 dosa letik murudul tak ibu lupa dosa kan ah, boga hajar aswad di imah niatkan ya, balik di dia nya niat api bade ngelintir dosa-dosa letik pak dia aya tong dia aya tong dia ka makan ilmu sepaji jeung dia begitu geus deket seratus kali monyong-monyong sugan sabiki Karena mau salah kita tengok ngaji mah udah bingung, nah saya mau balik ngaji jadi gelo biasanya nyarekan itu bahasa bahasa bahasa Sunda paling teh meni alusnya awal mah kudu ngeunah angeun ngeunah angen Hai angin mah rapekan segala bisa we rumah tangga 20 tahun cepok no we. Ya mah sayang tempe. Kapan we deblok. Eh ngirim kentang sekarang di deblok kabeh. Leuh kabel deui malah naon-naon rapekan segala bisa tapi kudu ngeunaan angan deh. eta ya, mah hak rek akhlak ngasongkeun susu bari bari awak-awakan minum bang siapa minum minum nah minum ya, nah bisa minum minum ada cai susu teh kaleng lagi teng, teng teng teng bari udah kalau kita kira dari aja mikir ngasongkeun susu bari jadi asong-asong bari awak-awakan gitu diinum teh kusalaki mah buat oke mali tuluy ke. Nah sababna sebab manis di bibir pahit di hati. Ini pahitan guru pamajikan. Soal kami langsung ke sinte. Aapun tanya, hana ampe dan ate, Tapi pun tanya, kopi ke kabeli, gula ke ayah susunya gitu. Biasanya cinte oke, singkat awat hanaan kamu apa. Sok pilih kirang panas di panasan ku abdi, pilih kirang tiris di tirisan ku abdi. Pemaya masalah menang pada malam tawakan dari yos. Ayo nama kirang istirahatnya sing jong-jong. Kayak pemitos rineh nyari yos ke abdi. Sudah ada abdi biasa sumbang saran. Beri-beri ya tanya kebajikan. Ngetel secara kena cerita lagi. Bangkrut ya di pasar, balik ke imah pemajikan kita mau tak sabar tuh diilumkan ku salah kina ya. Oh iya lah, ngena. Ya malah eureun kan, yung lagi nawa kabeh sagelas ka bari sakit. Nah, sebabnya amis karena hati, kan? jadi amisan kulit pamajikan. Kan? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Uh, istri solehah kersusah jadi hiburan, kerbunga jadi hiburan. Salaki remo orang bawah di penyabaan disambut dengan mesra. Ah, ah salaki ribu ketinggal kering dirontok isi benar-benar kering. Kudu kita gitu, wae bener. Salaki remo ah, ah selamat datang. Yang berapa dejak tinggal rewol bawa-bawaan. Ya, kita datang kaleng mah dia gering tutupkan patok keblok kalau dibuka bapak bapak kasih ya. duit pasti nangge kaleng hoi gering. Selagi mah kekatrok. Ini bukan anak Tuhan. si nama beli. Ini setelah kita karena ada teman majikan anaknya butuh duit ratus ribu menang ngumpil ngumpil tenak keluar dari dompet. Si kesek kan erang erang pantau. Kamu nyebut tuh, mana tuh apa kita tadi ah? Kalau majikan itu mah kau kowe. Sok aya nu kitu geus meunang awewe osok. Hmm. Ulah. Hiji, nu kadua, awewe shalihat Rasul wa in amarta atau atka mau diminta sok taat neng titik kade. Neng biasalah tibra sare lain mah geus bisa tibra. Jam 2 buat sare tiba-tiba yuda tual toel bayaran. mau lah, kalau betul benar. yang dua noel, mah, mah, mari, meow. Masalah nggak sekarang pesawat siap mendarat berikan awal makan dasar siap menerima. pesawat siap mendarat. Mohon maaf landasannya sedang berkabut. Kira-kira pesawat tidak ada air. Kita pasti tidak ayunnya. Amerika sombong. Tenang masyarakat Indonesia. Kami akan membantu dengan sonar-sonar canggih. Pesawat ada Air pasti ditemukan. Oleh geng Amerika, efek isu naik pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan. Ya ecek ada sunana tadi di Jalbong paling hijau dan cepot teh kemana mereka katanya gitu kita si ada sunana ini nunjuk teh si cepot kalenek Amerika lagi dengan solar solar canggih tapi teh kapan masih bakri ke mana nanawan Karena ini mau gambaran atau subhanallah. Karena penyakit ini virus flu burungnya dirame-rame di mana? Harus kadang hayam di padara. Ya memang etas itu banyak waktu kan dasar sini Kang Haji atuh. Allah gampang namun hayang dipodara dipinakan dengan cakak kayak pun cakak ya. Dan dipodara di cakak apa Cakak dipodara pindah karena kucing tuh kucing. Lain eta penyakit nama lam tauhar al fahishatu fi qaumil qad hatta yu'linu biha illa masyafihul awja' allati lam takun fi aslafihim tepati-pati kemaksiatan dan merajalela di tempat ini kaum angin Allah maka nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah diturunkan sampai mereka. jeung kita penyakit esre dengan warna tak kita ku hadis dijawab. jadi lain masalah nawi dina hayam kamaksiatan merajalela ngacan dog gue. Eh. kan bahasa Indonesia mah aneh Ali Agim nikah gerah Ali eh. ari kumpul kebo ngacan dog gue. Eh. bener tak agim teh nyalung nikah lain zina, dia tadi ya Jadi rame. Hari artis kumpul ke buat rame. Enon buat kata rame. SBY ibu Agim kami Hari artis kumpul ke sah Saya berintah artis kumpul ke apa sah. Tuh apa skip just skip Emmanuel. Kumpul kamu di wawancara, kenapa kamu belum nikah juga? Kenapa aja kita kan enak begini? Sugar presiden nggak berhubung sugan majlis ulama nggak sok makan hmm. teh ngajaran dompet oh sakit cari iman bang Indonesia teh di tamadri lain penyakit mata tak celi tak celi celi ya penyakit mata tak celi tak celi celi ya penyakit mata tak celi tak celi celi ya penyakit mata tak celi tak celi